Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala ya, yaitu mengenai permasalahan yang ke-10 daripada ritual atau perbuatan atau permasalahan jahiliyah. Yang mana sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum bahwasannya termasuk perkara jahiliyah adalah mereka berdalilkan bahwasannya batalnya atau batilnya atau kelirunya sesuatu atau kelirunya sebuah agama itu mereka menilai dengan apa? Dengan sedikitnya pemahaman pemeluk agama tersebut atau nam tidak adanya hafalan pada pemeluk agama tersebut. Jadi menurut mereka itu orang-orang yang di atas kebenaran adalah orang yang kuat pemahamannya dan banyak hafalannya. Kalau kita tidak ya, nam kalau kita tidak diukur dari itu, tapi diukur dengan apa? Mencocoki syariat. Nah, Al-Qur'an dan As-Sunnah itu, walaupun pemahamannya bertingkat-tingkat, pemahamannya enggak uh, e, tidak sekuat apa yang kita bayangkan karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang pemahamannya kuat, ada yang lemah pemahamannya, namun dia istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah itu yang paling berharga, yang kita cari, yang kita harapkan adalah istiqomah al kitab was sunnah. Nah, Limadha? Kenapa? Naam, istiqamah istiqamata dikarenakan istiqamah barakallahu fikum min a'zamir rizq. nam termasuk rizq yang enam paling besar. Li'anna istiqamata madza? Naam min a'zamil arzaq min Allah jalla wa ala. Dikarenakan istiqamah termasuk rizki-rizki yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan atau dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah walaupun mungkin kalau dia dalam memahami agama ini terkadang lambat dan semisalnya tapi bersyukur. Nah, istiqomah, continue di atas Al-Qur'an dan Sunnah itu yang kita harapkan. Tapi mereka tidak. Mereka berdalilkan bahwasanya enam batilnya sebuah agama itu dinilai dari apa? Enam dari enam ketika pemeluknya itu tidak mudah memahami atau sedikitnya pemahaman atau tidak adanya hafalan, nggak punya hafalan. Nah, barakallahu fikum sudah kita jelaskan ya betapa banyak dari kalangan Nah, manusia yang mereka menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, namun mereka berkelimpangan. Nah, barakallahu fikum dalam artian mereka tidak kokoh di atas Al-Quran As-Sunnah, tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, banyak. Nah, mereka menghafal Al-Quran tujuannya bukan diamalkan, tapi untuk berdagang aja juga. Paham ya? Tujuannya untuk berdagang, tujuannya untuk diperjualbelikan, untuk mencari nah, dunia dan semisalnya. Nah, ada perlu kita menghafal Al-Quran dan As-Sunnah untuk diamalkan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Salah Fauzan di sini. Qala Habibullah Ta'ala Wala syakka al ulama al amilina hum afdalun nas ba'da rusul Naam Tidak diragukan lagi bahwasanya para ulama al-amilin yang mereka senantiasa beramal Nah, di atas Al-Quran dan Sunnah hum afdalun nas ba'da rusul. Mereka adalah manusia yang paling abdal setelah naam para rasul alaihim salatu wassalam. Kenapa demikian? Karena sudah nam sering kita dengar keutamaan tentang orang yang berilmu Naam jauh berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Barakallahu fikum. Apa di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala? Allah taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu yang mengetahui dengan orang yang tidak berilmu? Gak sama. Kemudian Allah Taala juga berfirman, man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastamun?" Apakah sama orang yang beriman itu seperti orang yang fasik? Nah, yang beriman berilmu, fasik enggak berilmu. Nah, barakallahu fikum dalam artian apa? Berilmu tidak mengamalkan. Itu diantaranya. Apa kata Allah Ta'ala? La Tahu tidak sama. Nah, kemudian juga barakallahu fikum. Nah, biasanya orang yang bodoh itu nggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Sebaliknya, orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh. Nah, sebagaimana sudah kita nukilkan ucapan siapa itu? Al-Imam Abdullah Ibn Mu'taz rahimahullah taala dalam nah, dalam sebuah kitab yaitu ada bedunya din beliau berkata Nah, barakallahu fikum. Al-alimu ya'rifu al-jahil. Orang yang berilmu itu dia mengenal atau mengetahui kadarnya orang bodoh. Kenapa? Li'annahu kana jahilan. Karena orang yang berilmu tersebut dahulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim. Sedangkan orang yang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu. Kenapa? Li'annahu lam yakun aliman. Karena orang yang bodoh tersebut belum pernah menjadi orang yang berilmu. Naam, insya Allah mudah dipahami ini. Itulah perbedaannya. Naam, dan juga Allah Taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al Karim bahwasanya orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu atas mereka. Ilmu sangat luas. Sehingga harus kita miliki dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari ilmu tersebut. Naam. Ha? Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas, maka ambillah ilmu itu yang terbaiknya. Itu ilmu Al-Qur'an was sunnah, di antaranya ilmu tauhid, ilmu aqidah yang benar. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau di sini? Wa fadlul alimi 'ala 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan nam seorang alim atas orang yang ahlu ibadah, eh, keutamaan orang yang berilmu nam terhadap orang yang beribadah seperti keutamaan nam barakallahu fikum bulan terhadap apa seluruh nam bintang bintang yang ada. Tentunya bulan lebih terang gitu ya. Orang yang berilmu lebih terang karena memiliki cahaya. Nah, kata beliau, "Fala yatanaqqasul ulama Jangan sampai enam seseorang itu menganggap rendah atau menganggap remeh para ulama wa yattahimuhum biqasrin nazar wa adamil fahm dan menuduh mereka dengan apa? Dengan pandangannya pendek. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga tidak memiliki pemahaman illa man huwa syabihun bi ahli jahiliyah. Nah, kata beliau di sini apa? wala yatanaqqas fala yatanaqqas maka tidak ada orang yang menganggap remeh atau merendahkan para ulama dan menuduh mereka nah bahwasanya para ulama itu adalah pandangannya pendek dan tidak memiliki pemahaman illa melainkan man huwa syabihun bi ahli jahiliyah melainkan adalah orang yang dia serupa dengan apa orang-orang jahiliyah wal a'yadu billah ikhwani wa akhwati fillah hati-hati jangan sampai kita meremehkan para ulama tentunya ulama ahlu sunnah wal jamaah sabitin yang mereka kokoh di atas Al-Quran Sunnah. Bukan para ulama yang membolehkan televisi. Bukan para ulama yang membolehkan intikhabat, pemilu. Bukan para ulama yang membolehkan sarana-sarana dakwah yang di dalam ada unsur hizbiyah. Seperti jam'iyat, nah, muassasat, nah, yang terkenal di Indonesia yang digembor-gemborkan dan juga dibanggakan yayasan-yayasan. Nah, tapi ulama harus sunnah wal jamaah ulama yang mereka warak terhadap dunia dan mereka senantiasa kontinu istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salaful ummah. Naam. Apa kata beliau? Wa qaumi Nuhin alladziina yasifuna atba'ar rusul hadzal wasf. Dan na barakallahu fikum ada unsur keserupaan orang tersebut yang mencaci maki para ulama, merendahkan para ulama ada unsur keserupaan dengan kaumnya Nabi Nuh. Ya, yang mereka mensifati. Nah, barakallahu fikum nam atba'ar rusul bihadzal wasf. Nah, bihadal wasfi yang mereka mensifati pengikutnya para rasul dengan sifat seperti ini. Nah, sifat bodoh, nggak paham dan semisalnya. Liyunafirun nas anhum agar manusia atau tujuan mereka apa? Tujuan mereka membuat lari manusia dari mereka. Nah, tujuannya agar manusia itu lari dari para anbiya tadi atau para rasul tadi. Wa hada ya'ti 'ala al-sinati ba'din nas al Dan yang seperti ini modalnya datang, nah, datang melalui lisannya sebagian manusia pada hari ini yakunun mereka mengatakan haula ulama ulama haid wan nifas waliyadu billah ejekannya sangat keras dan tidak adab sama sekali mereka mengatakan bahwasanya haula ulama para ulama itu adalah ulama haid dan nifas tahunya cuma masalah haid dan nifas ini tuduhan nam yang dilontarkan oleh orang-orang apa mutasaddidun dari kalangan atsba Muhammad al-Haddad kelompok Haddadiyun yang mereka Nah barakallahu fikum. Nah berusaha bagaimana berupaya bagaimana caranya? Nah mencaci para ulama dan juga pengikutnya Muhammad bin Surur. Nah Muhammad bin Surur, eh, zaim Sururiyin, pemimpinnya Sururiyin. Nah barakallahu fikum wal billah. Yang belum lama sudah meninggal itu ya. Naam. Eh, nasallahu yakfi syarah. Nah semoga Allah taala nah barakallahu fikum nah mencukupkan dalam artian segera menutup eh, kejelekan dia ini. Sudah meninggal ya. Nah, tapi dari kalangan kaum muslimin, eh, barakallahu fikum nasallaha an yarhamah wa yaghfirlah wa yakfi syarrah. Nah, Semoga Allah Ta'ala merahmatinya juga mengampuni dia dan juga nah barakallahu fikum menutup dan juga mencukupkan kita semuanya dari kejelekan dia yang sudah terlanjur tersebar kemana-mana. Naam, dan adanya yayasan Ihya Uturas dan semisalnya barakallahu fikum. Naam. Wal billah. Mereka mencaci maki para ulama. Eh? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ulama haid dan nifas. Taunya masalah haid dan nifas, enggak tahu masalah fikhul waqi'. Itu yang digembar-gemborkan oleh IM, Ikhwan Muslimin seperti itu. Fikhul waqi' kalian tuh cuma belajar aja setiap hari. Habis maghrib belajar, habis subuh belajar. nanti tiap hari belajar di masjid. Nah, enggak pernah yang kalian itu baca koran, baca media sosial misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya mereka kata mereka kita harus tahu fikhul waqi'. Jadi kalau misalkan kita di Jawa harus tahu apa yang terjadi di Sumatera. Harus tahu apa yang terjadi di Kalimantan. Kalian ketinggalan zaman. Kalian tidak mengikuti perkembangan zaman. Kita katakan barakallahu fikum wa hafizakumullah, tidak semudah itu. Tidak semua berita yang kita dengar, yang kita dapatkan, kita sebarkan barakallahu fikum, dipilih. Nah, disaring kembali apakah berita tersebut benar? Sumbernya dari mana? Nah, sumbernya akurat, terpercaya atau tidak? Seperti itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli sami'." Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Seperti itu keadaannya. Hati-hati. Enggak boleh sembarangan serampangan dalam berdakwah, dalam berbicara, dalam menyebarkan khabar. Hati-hati. Na'am barakallahu fikum. Karena sekarang kita di zaman yang penuh dengan apa? Fitnah. Naam. Eh, tuduhan-tuduhan orang-orang hizbiyin kepada ulama sunnah dijuluki dengan ulama haid dan nifas. Tahunya cuma masalah haid, masalah nifas. Nah, bilah tuduhan. Kata beliau, wa ulama ahkam istijmar katanya. Dan mereka adalah para ulama yang tahunya cuma hukum-hukum masalah istijmar. Istijmar itu bersuci dengan apa? Dengan batu. Nah, barakallahu seperti itu. Dengan batu-batu kecil itu. Jadi tuduhannya ngeri sekali kan? Wa ulama juz'iyat dan para ulama yang tahu cuma masalah masalah cabang-cabang, bagian-bagian kecil saja. Wala ya'rifuna fiqhal waqi' ini tujuan mereka. Dan mereka para ulama tadi, kata mereka nih ya, mereka tidak mengenal tidak mengetahui fikul wakil, tidak mengetahui fikih kejadian alam semesta ini. Kalau kita tahu, kita rajin baca Quran tapi bukan Quran. Kalau kita jangan sampai baca bukan jangan sampai terbalik ya. Nah, barakallahu fikum. Al-Qur'an diutamakan bahkan itu bukan bukan Quran Nah, kalau mereka dah biasa seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, wa fiqhul umur usia siyasiyah Na'am barakallahu fikum umuru siyasah was-thawrah 'ala wulad Perhatikan ini. Fikul waqi' menurut mereka adalah perkara-perkara politik memberontak kepada pemerintah itu menurut mereka. Kalau kita tidak ya, nah, barakallahu fikum. Kalau kita tidak demikian barakallahu fikum, tapi kita na'am barakallahu fikum perkara-perkara seperti ini tidak sembarangan. Nah, perkara politik kita berpolitik Nah, tapi politik kita bagaimana? Politik kita jangan sampai keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur riswah, nam, suapan, dan semisalnya tidak ada. Nah, tapi bagaimana mensiasati ilmu? Nah, bagaimana mensiasati waktu barakallahu fikum itu diantaranya. Jadi kalau misalkan waktu ya, waktu kita sangat mepet, bagaimana kita pandai untuk berpolitik? Mensiasati waktu ini biar waktunya cukup gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Atau misalkan ada undangan misalkan. Ada undangan, dua-duanya ada undangan. Nah, misalkan kita di dalam satu hari menerima dua undangan misalkan. Bagaimana cara kita mensiasati biar bisa hadir dua-duanya? Nah, itu terus siasat ya. Siasat yang syar'iah itu enggak masalah. Misalkan undangannya yang pertama jam 10 pagi misalkan. Kemudian yang kedua jam 1 siang. Nah, kalau kita punya pekerjaan yang banyak, siasat kita bagaimana? Pekerjaan-pekerjaan nanti yang kira-kira tidak selesai diselesaikan dahulu, kemudian bisa hadir jam 10 pagi, plus bisa hadir lagi pada jam 1 siang di tempat yang lain. Seperti itu sarannya. siasatnya, siasat syar'iah itu diperbolehkan. Politik yang syar'iah diperbolehkan. Nah, tapi maksud politik di sini mak maksudnya apa? Maksudnya adalah mempolitiki na'am barakallahu fikum waktu dan semisalnya agar teratur gitu loh ya. Nah, siasah namanya seperti ini. Ya, Tapi yang dilarang adalah apa? Nam, berpolitik atau Mensiasatnya agama. Nah, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum dikarenakan, dikarenakan politik atau siasat akhirnya apa? Gak sholat, gak puasa, gak haji, ingin apa? Karena biar dapat dukungan yang banyak ingin menjadi presiden misalkan atau ingin jadi menteri atau ingin jadi gubernur. Nah, berani mencaci maki agama Islam misalkan atau berani mencaci maki kaum muslimin tujuannya agar pendukungnya banyak kemudian dia mendapatkan gelar atau mendapatkan kedudukan. billah. Nah, jadi khulasahnya alhamdulillah sudah kita selesaikan permasalahan yang ke-10 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yaitu bahwasannya mereka berdalilkan nah batilnya sebuah agama karena apa? Dikarenakan pemeluknya tidak memiliki pemahaman atau sedikitnya pemahaman dan tidak memiliki hafalan itu keliru. Namun kita walaupun demikian keadaannya kita tetap didorong dalam artian nah barakallahu fikum diberikan dorongan dan anjuran serta bimbingan agar kita senantiasa berilmu dan juga memahami Al-Qur'an wa was-sunnah barakallahu fikum karena ahlu bidah ad mereka banyak yang mencari ilmu, banyak juga yang menghafal tapi apa? Tapi hafalan dan ilmu mereka tidak berbarokah karena tidak diamalkan. Kalau kita Nah barakallahu fikum ada di antara kita yang mungkin pemahamannya rendah, nggak cepat paham, diulangi tiga kali, empat kali nggak paham-paham, ada juga. Nah ada yang sekali dengar langsung paham, ada juga. Ada yang belum dengar pun sudah paham, bayangkan tuh. Belum dengar sudah paham. Apa maksudnya? Maksudnya maksudnya dia pahamnya itu karena apa? Karena ketika dia melihat lantunan seorang guru, apa yang akan diucapkan itu dia sudah paham duluan. Karena sudah pernah mendengarkan sebelumnya misalkan seperti itu. Tapi seperti ini jarang ya. Nah, barakallahu fikum misalkan guru satu dan guru yang lain, eh, nah terkadang mungkin sama pembahasannya. Nah, mungkin si nah si pendengar ini pernah mendengar guru lain ucapannya hampir mirip atau penyampainya hampir mirip dengan guru yang satunya lagi. Sehingga ketika dia mendengar, itu langsung tahu gitu loh. Oh, ternyata ini yang mau disampaikan gurunya dan benar tepat. Itu ada seperti itu. Nah, jadi macam-macam manusia ya. Ada yang pemahamannya kuat, ada yang mudah memahami, ada yang tidak paham-paham itu ada, tapi semuanya ala khair semuanya di atas kebaikan selama dia di atas Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah na'am yurja khairuh maka diharapkan kebaikannya barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an cukup sekian dulu yang yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia dan akhirat na'am barakallahu fikum subhanaka allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin